السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri beliau yang mereka merupakan ibunda kita dan untuk putra putri Rasul SAW serta cucu-cucu beliau dan untuk para sahabat Nabi yang mereka telah mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan firman Allah. Amma ba'ad. Pemirsa Rahimakumullah para muslim Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja Rahimakumullah jaminan Dimanapun Antum berada Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat untuk kita Tak henti-hentinya seorang muslim terus belajar Dan mengkaji tentang agama Allah Karena pada hakikat derajat-derajat di surga Allah akan diberikan kepada orang-orang beramal dan sebelum beramal dia berilmu terlebih dahulu. Ya Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Jalla Jalaluhu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di atas perlu diangkat beberapa derajat lagi. Kita di dunia subhanallah berlomba-lomba ingin naik pangkat. Kita ambil S1 karena apa? Karena ijazah S1 sama SMA beda tuh gajinya. Kita belajar lagi agar kita dapat S2. Karena apa? Karena akan diangkat kedudukannya ketika dia S2. Dan ketika dia sudah S2, dia ingin lagi ke S3. Karena dia tahu ketika dia jadi S3, derajatnya akan semakin tinggi. Itu di dunia. Yang derajat serta pangkat yang kita dapat akan kita tinggalkan. Antum lihatlah. Setinggi apa dan sehebat apa yang dimiliki oleh seseorang dia akan tinggalkan. Sedangkan derajat-derajat di akhirat itu akan kekal dan abadi. Salah satunya derajat itu dapat didapat dengan belajar. Jangan bosan-bosan belajar. Itu lagi, itu lagi. Ya memang inilah agama Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa harus diingatkan. Contohlah. Apa contohnya ya? Contoh puasa sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya mengingatkan kita untuk berpuasa sunnah, puasa hari Senin dan Kamis. Ya. Yang nggak bisa puasa dianjurkan untuk memberikan buka orang yang puasa. Coba kita lihat, kita tanyakan kepada diri kita, kapan terakhir kita puasa sunnah? Pertanyaan ini juga untuk saya. Itu juga kapan terakhir puasa sunnah? Ustaz? Oke iya, sudah cukup lama. Terus yang kedua, yang nggak bisa puasa sunnah, kapan terakhir engkau memberi makan orang yang berpuasa? Memberi berbuka orang yang berpuasa. Sebagian orang mengatakan dulu waktu Ramadan, setelah itu selesai. Padahal jemaah, hadis Rasul SAW yang disampaikan di bulan Ramadan tentang pahala orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Man faktara sa'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi buka orang puasa, dia dapat pahala. Seperti orang yang puasa tadi. Masya Allah. Maka bisa jadi kita sehari dapat pahala seratus orang. untuk punya rezeki, Tanyalah di mana orang-orang biasa puasa sunnah di pesantren fulan, di sekolah fulan, di STT Imam Syafi'i umpamanya. Kirim Bismillah. Anak mau kasih buka untuk lima orang. Bismillah satu orang umpamanya dua ribu. Mau sebanyak banyak. Ustaz dua ribu buat beli apa Ustaz? Bismillah dua ribu tuh buat beli gorengan dapat berapa tuh? Dapat tiga. Masya Allah. Tapi kita telah memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Jadi yang nggak bisa puasa sunnah ngasih makan orang yang puasa sunnah. Insya Allah dapat pahala sama seperti dia. Kita akan kembali kepada pemirsa Roja TV rahimakallah. Kita akan masuk mengkaji kembali tentang Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari menyatakan di bab nomor 78. Babun fadlul mar'ati idha tasabbarat ala waladiha walam lam tazawwaj ai wa tazawwaj bab tentang keutamaan seorang wanita yang bersabar merawat anaknya dan dia tidak menikah subhanallah dia ditinggal mati oleh suaminya yang meninggalkan anak-anak, kemudian dia nggak nikah lagi. Apa kelebihan dia? Al-Imam Bukhari di sini menyebutkan sebuah hadis yang hadis ini didoaifkan oleh sebagian ulama dan didoaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun oleh pentahkik kitab Al-Musnad dia dikatakan hasanun li ghairihi insyaallah. Hadis ini insyaallah hasan hukumnya. Karena ada beberapa hadis lain yang mendukung hadis ini. Namun secara sanatnya ada perawi yang baik. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Asim telah mengajarkan kepada kami Abu Asim An-Nahas ibn Gahm dari Nahas ibn Qahm An Shaddad ibn an Shaddad Abi Ammar an Auf bin Malik dari Shaddad Abi Ammar dari Auf bin Malik dari Nabi alaihi salatu wassalam qala beliau bersabda Ana wa mra'atun saf'a'ul khaddain imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah Aku bersama seorang wanita yang bibirnya ya terlihat ada hitam-hitam bukan di bibirnya, di pipinya. Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia bersabar ngurusin anak Akan seperti ini kelak di surga. Kata Rasulullah SAW. Ingat, hadis ini seperti hadis-hadis tentang ana wa kafilul yatim kahate. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang ngurusin anak yatim, yang membesarkan anak yatim, yang bertanggung jawab untuk kehidupan anak yatim itu seperti ini. Di hadis ini dengan wanita yang tidak menikah karena ngurusin anaknya ada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dia nggak mau nikah kembali. Terkadang ketika ditawarkan, Mbak, ada yang mau. Dia mengatakan, Enggaklah lah, Ana mau ngurusin anak-anak. anak ingin memasakkan anak-anak anak Insya Allah ketika dia bersabar, ngurusin anak yatim itu terkadang dia harus bekerja. Akan seperti ini kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada anjuran bahwasanya perempuan itu yang ditinggal mati oleh suaminya nggak kawin lagi. Enggak lah, maksudnya dia mau merawat anaknya. Kalau dia memang ingin merawat anaknya, insya Allah dia akan mendapatkan pahala merawat anak yatim. Namun kalau dia menikah kembali seperti kita lihat, Rasul SAW menikahi janda-janda. Ummu Salamah yang begitu cinta kepada suaminya Abu Salamah. Dilamar Rasul SAW. Dan beliau menikah. Kemudian juga kita lihat bagaimana jandanya Abu Bakar Siddiq tinggal mati oleh Abu Bakar. Dia menikah kembali. Lihatlah kepada maslahatnya. Kalau memang ada seorang lelaki yang meminang dia dan lelaki itu baik, Bismillah. Terimalah pinangan dia, kalau memang dia soleh, mudah-mudahan dia bisa membantu untuk membesarkan anak-anak yatim itu. Dan dia, suaminya juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana istrinya atau ibunya ini ketika ngurusin anak-anak yatim itu pun akan mendapatkan keutamaan membesarkan dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Itu bab 78. Di bab 79, Al-Imam Bukhari mengatakan bab babun adabul yatim. Bab berkaitan dengan bagaimana mendidik anak yatim. Kita telah sampaikan bahwasanya seorang yang memelihara anak yatim hendaklah dia menjadi seorang ayah menyamakan dia dengan anaknya sendiri sekarang nih lagi digalakkan anak itu nggak boleh dipukul sampai umur berapa ya nggak boleh dipukul udah ternyata di dalam Islam memukul anak itu boleh kalau mau dikatakan lebih baik mana penemuan barat dengan ajaran Islam Ya pasti yang lebih baik adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti yang dibikin oleh barat, yang dibikin oleh manusia, undang-undang yang dibikin mereka yang disusun, gak boleh gini, gak boleh begini. Pada akhirnya akan direvisi oleh mereka. Karena ternyata undang-undang itu tidak sesuai, tidak relevan katanya dengan yang ada. Mereka sekedar penemuan, mereka berusaha untuk mempraktekkan, ternyata untuk saat ini masih bisa dipakai tapi ke depan nggak bisa. Di dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala haddatsana Muslim telah mengajarkan kepada kami Muslim. Dia berkata haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah. Telah mengajarkan kepada kami Muslim, dia berkata telah mengajarkan kepada Syu'bah bin Hajjaj dari Shumaisah al-Atakiyah Qalat dia berkata seorang tabi'in seorang wanita dari kalangan tabi'in berkata Zukira adabul yatim inda Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat. Pernah disebutkan tentang bagaimana memberikan adab memberikan pelajaran kepada anak yatim. Karena terkadang orang tua itu serba salah kalau merawat anak yatim. Nanti kalau dipukul, kata orang ini nggak cinta nih sama anaknya. Ini zalim nih, pilih kasih. Aisyah ketika mendengarkan itu, maka Aisyah memberikan wasiat kepada mereka. Kata Aisyah, "Inni la adribul yatima hatta yanbasita." Aku benar-benar memukul anak yatim itu sampai dia itu ya rebahan gitu. Terkadang anak kalau dimarahin itu gulung-gulung di tanah ya karena dia mungkin gak suka dimarahin tapi memukul anak ini itu ada jemaah syariatnya dalam Islam Rasul saw Alaihi Wasallam mengatakan muru auladakum bisalah lisab'in suruh anak kalian sholat mulai umur tujuh tahun disuruh anak itu mulai disuruh dibangunin ayo sholat Mulai umur tujuh tahun itu sudah disuruh. Sebelum tujuh tahun ya diajak. Tetap kita dianjurkan mengajar mereka sejak dini diajak sholat tanpa disuruh. Tapi ketika umur sepuluh tahun waktu wadribuhum li ashim sepuluh tahun udah boleh dipukul. Jadi ada anak yang sudah ngerti dengan pukulan. Tapi kalau masih kecil dipukul ya boleh lah orang tua anak itu nggak tahu dengan dengan perkataan orang, belum sadar, belum paham, maka dalam kondisi seperti ini tidak dipukul. Berkaitan dengan hal ini, kemarin saya ke Banyuwangi ya, ke sebuah sekolahan, sekolahan SMP ya. Cerita kepala sekolahnya bahwa dia sering berurusan dengan polisi karena terkadang dia memukul anak didiknya. Ya anak kadang kala harus dipukul itu jamaah anak-anak itu. Jadi kalau itu penemuan ya kita terikat juga dengan peraturan dari Diknas sendiri, tapi tetap mudah-mudahan nanti bisa di, dikaji kembali bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul SAW adalah pasti benar. Karena Nabi itulah yang tiku anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan itu wahyu. Dan di dalam Islam pun ada ajaran. Contoh sekarang, masalah eksekusi mati. Beberapa negara sudah menghilangkan, enggak ada hukuman mati. Dan alhamdulillah negeri kita mengembalikan itu. Karena nggak bisa kita miara umpamanya di penjara orang-orang narkoba, pengedar narkoba di piara di penjara. Akhirnya jadi direktur narkoba di dalam penjara. Dia bisa memanage mafia dia lewat penjara. Pemerintah kita menurunkan hukum dibunuh. Negeri-negeri sebagian negeri seperti Australia atau tempat-tempat lain mereka nggak nggak suka bahkan mereka mengkritisi Itulah ketika undang-undang manusia itu akan dirubah, diperbaiki, diluruskan. Tapi kalau undang-undangnya sudah dari Rabbul Alamin. Antum tahu arti Rabbul Alamin? Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Selesai. Nggak perlu direvisi-revisi lagi. Karena Allah itu tahu dengan apa yang belum terjadi. Dan Allah tahu bagaimana kalau dia itu terjadi. Allah tahu semuanya. Allahul Ghuyub. Maka berkaitan dengan ada yatim, kita terkadang memukul anak itu. Ingat, memukul anak itu bukan dengan kebencian. Bukan dengan emosi. Bukan memuaskan nafsu kita, bukan. Tapi memukul anak itu dengan cinta dan kasih sayang. Dan anak kita tahu nih bapaknya ini pengasih. Bapaknya itu pecinta dia, sayang sama dia. Jadi ketika dia pukul, dia pukul, dia akan tahu bahwa abahnya mukul ini karena cinta dikatakan qasa liyazdajiru wa man yaku haziman yaksu ahyanan ala man yarham terkadang orang itu berbuat keras bertindak keras agar mereka itu berhenti melakukan kesalahan berhenti wa man yaku haziman dan orang yang tegas itu orang yang bijak itu hendaklah dia sekali-kali berbuat keras kepada orang yang dia cintai jadi orang memukul anaknya itu bukan karena kebencian, tapi karena cinta. Sofia bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia kalau memukul putranya Zubair itu sampai keluarganya itu mencela dia. Kalau itu memukul dia karena benci sama dia. Enggak, aku memukul dia agar dia tumbuh besar jadi seorang lelaki. Subhanallah. Maka ingat berkaitan dengan adabul yatim, mendidik anak yatim itu terkadang kita memukul dia memukulnya dengan cinta. Dalam Islam memukul itu juga diatur, nggak boleh melukai, nggak boleh mematahkan tulang, nggak boleh memukul wajah. Ada aturannya. Jadi bukan memukul di dalam Islam itu terbuka, tidak. Diatur secara ketat. Dan orang yang memukul tanpa kebenaran hanya untuk memuaskan nafsunya, kelak dia akan dihisap tentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu berkaitan dengan memukul anak yatim dan ini juga berkaitan dengan memukul anak kita juga. Karena kita orang tua diperintahkan untuk mendidik anak kita, meluruskan dia dan menjaga dia bukan dari lapar, bukan dari panas, bukan dari dingin tapi dari api neraka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian peliharalah mereka dari api neraka Pemirsa Roja TV rahimakumullah para muslim dimanapun antum berada semuanya bab ke-80 usahakan ya yang punya rezeki beli bukunya nggak bisa beli bukunya alhamdulillah sekarang sudah ada e-booknya jadi seorang bisa pakai e-book dia lihat nih hadisnya sehingga dia bukan hanya mendengar terkadang kalau dengar aja ngantuk tidur tapi kalau ada kitabnya tuh uh, dicatat ada yang nggak jelas dia tanyakan nantinya bab Fadl man mata lahu walad. Bab keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak. Dalam kehidupan ini jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. wa wal khairi fitnah wa وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Dan kita menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian untuk kalian, untuk cobaan. Dan Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, wal ju'i wa naqsin minal minal amwali wal anfusi wal minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut dengan rasa lapar. Dengan ditinggal mati orang-orang yang kita cintai berkurang. Berkurangnya harta. Berkurangnya buah-buahan. Wabashir sabir. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ditinggal mati oleh anak merupakan sesuatu yang sangat berat buat Mungkin yang belum pernah ditinggal anaknya itu nggak merasakan ya. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis di sini berkaitan dengan keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak. Subhanallah. Ada banyak hadis sebagai pertanda bahwa orang yang ditinggal mati oleh anaknya berada dalam ujian yang agung, yang besar dan kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan sesuatu yang besar juga. Tinggal sekarang kita mau bersabar atau tidak. Karena ada orang-orang yang tinggal mati oleh anaknya. Dia seperti kehilangan nyawanya. Kehilangan semangat hidupnya. Udah kerjanya cuma duduk, terbayang-bayang. Itu anak. Padahal anak itu tidak bakal kembali hidup dengan dia menangis dengan dia mengurung diri, dengan ibunya tidak masak, dengan ibunya tidak bersolek, tuh anak nggak bakal balik. Udah selesai. Dan seorang mukmin itu yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita bagaimana menjadi seorang mukmin yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu SWT dan menerima hal itu. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik. An Ibn Shihab. An Ibn al-Musayyib. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم Tidaklah seorang yang tinggal mati dari kaum muslimin yang ditinggal mati oleh tiga putranya. Kemudian dia disentuh oleh api neraka kecuali untuk menghalalkan sumpah. Penyentuhan ini kalaupun disentuh, disentuh yang sedikit sekali. tahilakal Qasam ini untuk menghalalkan sumpah dan sebagian ulama berpendapat bahwa tahillatul qasam ini menghalalkan sumpah sumpah Allah Subhanahu wa taala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiha semua yang di antara kalian akan melewatinya melewati apa melewati neraka itu dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud melewatinya adalah melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam orang dan ditinggal mati oleh tiga anaknya kemudian dia bersabar ya syaratnya bersabar maka dia akan melewati syarat itu dengan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ditinggal mati tiga anaknya dengan syarat bersabar kemudian di hadis yang selanjutnya حدثنا Umar bin Hafiz ibn Ghiyath dia berkata حدثنا Abi, yani Umar, yani Hafiz ibn Ghiyath bapaknya Umar An Talak bin Muawiyah. Dari Talak ibn Muawiyah. Talak bin Muawiyah ini dia disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab fiqatnya. Dia termasuk fiqah. Adapun berkaitan dengan Hafaz Ibn Riyah, Disebutkan bahwa dia adalah sosok seorang hakim yang begitu adil. Sekarang ini cari hakim sulit. Bahkan hakimnya pun dilaporkan ke hakim. Subhanallah Terkadang kita melihat fenomena yang terjadi hakim yang seharusnya memberikan keadilan ternyata hakimnya dilaporkan ke hakim lagi. Gimana tuh ceritanya? Ya begitulah ceritanya. Ada satu yang menarik dari Riyad. Dari Hafiz bin Riyad. Para ulama menyebutkan bahwa dia pernah diperintahkan untuk menjadi hakim di Kufah oleh Rashid, oleh Harun al-Rashid. Lalu dia berkata, "Wallahi ma walid wal ma wulitul qada hatta halat liyal maita." Demi Allah, aku tidak dijadikan hakim itu sampai halal bagiku bangkai. Artinya dia orang yang zuhud, yang sampai nggak punya apa-apa dia. Seperti itu jamaah. Jadi bukan tambah kaya raya ya. Sebagian orang tatkala mendapatkan posisi yang nyaman, Maka yang di negeri kita ada kewajiban melaporkan kekayaan terkadang. Karena memang posisi-posisi seperti ini posisi yang basah. Bahkan dikatakan hakim itu persentase masuk nerakanya lebih banyak daripada masuk surga dua banding satu. Jadi yang masuk surga itu satu dibanding dua. Jadi kalau ada sepuluh hakim entahlah berapa yang masuk surga itu orang yang tidak adil ketika memberikan hukum. Orang yang tahu itu kebatilan tapi tetap dia bela. Seperti sebagian pengacara-pengacara umpamanya yang dia mendapatkan uang kalau memenangkan perkaraku, selesai. Berapa kau minta aku kasih. Dan dia belain tuh. Udah tahu perkaranya salah, dia belain. Ingat tuh. Akan dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menghalalkan haram, membebaskan orang yang bersalah. Ketika meninggal dunia, Hafiz bin Riyadh ini nggak ada warisannya. Kalau mau menjelaskan walam yukhalif dirhaman dia tidak meninggalkan satu dirham pun wa khallafa alaihi dain bahkan dia tinggalkan hutangnya ini hakim di sebuah kota kota besar Kufah pada waktu itu seperti itu beda dengan ya hakim-hakim yang ada sekarang ya maka bagi teman-teman kaum muslimin yang menjadi hakim dimanapun berada hendaklah dia membaca sejarahnya hakim-hakim dalam Islam supaya dia tuh paling enggak tergerak hatinya untuk menjadi hakim yang adil menjadi hakim yang kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala An Abi Zur'ah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin." Pernah suatu hari datang seorang wanita membawa bayi. Datang tuh digendong. Dia datang kemana? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ud'u lahu. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan ini bayi." bayi yang masih kecil tolong kau doakan wahai Rasulullah. SAW. Fakat dafantu salasatan. Aku sudah menguburkan tiga bayi. Subhanallah. Maka dia datang kepada Rasul SAW meminta doa. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa seorang muslim itu boleh bertawasul boleh kita bertawasul. Tapi dengan siapa? Dengan manusia boleh. Tapi syaratnya manusia itu hidup. Dan ada di tempat. Bisa mendengar ucapan kita. namanya orang hidup. Dan dia bisa mendengar ucapan kita, kita sampaikan kepada dia, minta tolong didoakan boleh. Kita lihat sahabat ini. Dia tidak memanggil Nabi di rumahnya. Nggak di rumahnya, memanggil ya Rasulullah. Tolong Rasulullah doakan nih anakku. Enggak, dia datang. Menjumpai Rasul SAW, kemudian minta supaya Nabi mendoakan. Dan seperti itulah yang disyariatkan. Kalau orang itu sudah meninggal, selesai. Kita diperintahkan mendoakan orang yang mati. Bahkan kalau sholat jenazah, apa yang kita katakan? Allahumma gfirlahu, warhamhu, وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس Subhanallah Ketika orang itu sudah meninggal Siapapun Walaupun dia adalah orang yang alim sebagai waliullah, sudah selesai dia. Tugasnya kita yang hidup mendoakan yang mati, bukan meminta doa kepada yang mati. Nih sahabat, tidak memanggil Rasul di rumahnya. Tapi dia datang kepada Rasul SAW. Kemudian dia menyampaikan. Ud'ulahu. Doakan dia, nih bayi tolong doakan Rasul, aku sudah ngubur tiga. Apa kata Rasul SAW? Ihtabarti bihidharin syadidin minan Alayhi Alaihi salatu wassalam. Itulah Nabi kita. Manusia termulia. Suami terbaik Nabi paling afdol. Ketika orang ini datang curhat. Ustaz, boleh mah curhat kita sama manusia? Boleh. Asalkan tidak menunjukkan ketidakriduan kita dengan takdir Allah SWT. Kita minta solusi, minta bimbingan, tidak apa-apa. Kita ini sahabat ya, perempuan datang meminta bimbingan Rasul SAW, maka Rasul SAW menghibur dia mengatakan engkau telah membuat tameng yang kuat sesekali dari api neraka. Seperti kandang ya, yang dijaga dari segala arah dari api neraka. Subhanallah. Jadi orang yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, mereka belum balik nih. insyaallah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari api neraka. Barakallahu fiik. Kemudian hadis yang selanjutnya yang berkaitan dengan keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la telah mengajarkan kepada kami Ayyash dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul A'la dia berkata haddatsana Sa'id Al-Jurairi telah mengajarkan kepada kami Sa'id Al-Jurairi an Khalid Al-Abasi qal Khalid berkata ma tabnun li fawajadtu alaihi wajadan shadidan kata Khalid Al-Abasi pernah suatu saat anakku mati dan aku mendapatkan kesedihan di dalam hatiku begitu besar Allah jamaah Semoga saudara-saudara kita yang ditinggal mati oleh anaknya dikaruniai kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat jamaah. Beberapa kali telah Ana sampaikan, anak pernah kehilangan anak anak satu. Kehilangan hidup nih. Ketika kita ke Masjidil Haram, subhanallah, kita bersama anak-anak kita untuk ke Masjidil Haram. Tapi waktu itu anak mampir ke saya mampir beli sesuatu ibunya anak-anak bersama anak-anak ternyata anak-anak yang perempuan waktu itu umur mungkin tiga tahun nah itu jalan setelah selesai beli anak tanya sama istri mana kau lah kata dia kata istri gak sama abang enggak kata dia subhanallah rami pada waktu itu wanita anak rasanya jantung itu bisa jadi coplok Copot tuh jantungnya. Kayak lepas tuh jantung. Subhanallah, anak cari, cari. Anak ikut jalan. Allah membimbing dan memberikan hidayah ya. Ya Allah, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Anak ikuti. Ternyata anak itu jalan terus ke Masjidil Haram. Dan dia jalan tidak menangis, tidak berhenti. Jalan aja. Alhamdulillah dan anak rasakan gimana dengan orang yang ditinggal mati oleh anaknya selama-lamanya. Ini Khalid Al-Abasi seorang tabi'in. Muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan kesedihan yang begitu besarnya. Apalagi ketika anak itu anak yang yang ditunggu-tunggu kelahirannya, yang diharapkan dia hidup besar, menjadi anak yang soleh, lucu anaknya, maka tentu kesedihannya akan bertambah. Berbeda dengan orang yang ditinggal mati oleh anak yang sakit-sakitan. Terkadang dia sudah berharap, ya Allah, mudah-mudahan kau ambil dia kesian hidupnya dia. Ya Tapi ada orang yang kesedihannya begitu besarnya ketika dia mengharapkan hidup anak. Mengharapkan manfaat, apalagi anak tinggal satu. Wah, wakbar. Maka Khalid Al-Abasi menemui Abu Hurairah radhiyallahu taala untuk curhat. Fakultu ya Abu Hurairah. Maka aku berkata kepada Abu Hurairah, "Ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tuskhi bihi anfusana an mautana." Wahai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampaikan kepada kami apa yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis Nabi yang membuat hati kita ini ridho ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Jiwa kita ini merasa kalau katanya orang itu ikhlas. Bukan ikhlas bahasa Arab ya. Ikhlas bahasa Indonesia. Tulus. Tinggal mati itu adalah tidak merasa berat. Subhanallah. Memang betul. Ketika kita dapat ilmu nih disampaikan kepada kita hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ditinggal mati orang anak kita, kita akan merasa ribo, merasa lebih nyaman. Qal maka Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sigharukum da'amisul jannah apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak kecil kalian itu, anak-anak kecil yang meninggal dunia itu milik kalian, anak-anak kecil orang-orang yang beriman itu da'ami jannah. Dia adalah seperti da'amis. Da'amis ini jam'u ta'mus. Dia adalah binatang kecil di air ya, yang nggak pernah berpisah dari air. Begitulah anak-anak kita akan terus berada di surga. Di dalam riwayat lain disebutkan dia akan menanti orang tuanya, ditungguin, dipegangin tuh orang tuanya sampai orang tuanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seperti orang tua kan ya Allah, jadi anak ini bakal masuk surga ya Allah. Mudah-mudahan dia nunggu anak di pintu surga. Maka pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja rahimakumullah jami'an, maka ingatlah ketika kita tinggal mati sama anak kita, ya Allah, ini bakal bakal di surga tuh. Bakal nungguin orang tuanya tuh. akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Apabila Allah ridha dengan kita. Kemudian yang selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Ayyash telah mengajarkan kepada kami Ayyash. Qala haddatsana Abdul A'la telah mengajarkan kepada kami Abdul Ala qala Muhammad bin Ishaq dia berkata haddatsani Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Harith an Mahmud bin Labid dari Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qala Jabir bin Abdullah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahu. Barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya. Kemudian dia itu bersabar mengharapkan pahala dari Allah. kalau jannah. Masuk surga. Orang tuanya masuk surga tuh anak-anaknya nungguin bapaknya di surga. Nungguin ibunya di surga. Qulna ya Rasulullah wasna. Wahai Rasulullah gimana kalau dua yang mati? Bukan tiga. Kalau dua pun sama akan masuk surga kalau dia bersabar dengan musibah itu. Qultu li Jabir, wallahi. Mahmud bin Labid berkata, aku berkata kepada sahabat Nabi Jabir, demi Allah, ara menurutku nih, lau qultum wa wahid, kalau kalian berkata satu pun, Nabi pasti mengatakan juga akan masuk surga. Qad wa ana azunnuhu wallah. Dan demi Allah aku pun mengira seperti itu. Pemirsa Roja TV rahimakumullah berkaitan dengan anak yang meninggal dunia ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya anak itu lam yablughu al-hin. Anak itu belum balik. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balik Adapun yang sudah balik, maka para ulama ada beda pendapat. Sebagian mengatakan termasuk juga. Karena biasanya anak kalau sudah balik itu malah orang tua semakin semakin apa ya kecintaannya sama dia semakin melekat apalagi kalau anaknya diharapkan bisa memberikan faedah kepada orang tuanya ternyata anak yang ditunggu-tunggu bisa membantu orang tuanya meninggal namun secara nas maksud adalah orang yang ditinggal mati oleh anak yang belum balik. Kalau sudah balik, ya mudah-mudahan. Dia juga akan menanti orang tuanya, karena kalau belum balik kan, belum dicatat. Dosa-dosanya tuh. Karena dia masih rufi al-qalam, al salat diangkat pena itu dari tiga, anisobi hati yatim. Dari bayi sampai dia mimpi, sampai dia balik. Wallahu a'lam Kayaknya kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini karena ada beberapa hadis yang disebutkan dalam Bukhari ada empat hadis lagi yang berkaitan dengan keutamaan orang yang tinggal mati oleh anaknya tapi mungkin kita berikan kesempatan kepada para penanya yang ingin bertanya kalau memang bisa saya jawab saya jawab kalau nggak bisa mungkin saya akan mengkaji kembali Allahu a'lam kita serahkan kepada saudara kita Akh di Studio Roja Jakarta. Tafabot. Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudara Kusiman Kida. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silahkan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat bisa Anda kirimkan di dua nomor kami di 08131 dan 0819896543. Kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan 0218236543. Naam. Halo, ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, dari mana? Dari Ibu Nur di Air Tiris. Ibu Nur, silahkan di Air Tiris ke pertanyaannya. Ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua yang meninggal anaknya semasa dia belum balik Lalu sewaktu anak meninggal itu dia meraung-raung dan meratap maka apakah ia masih mendapat syafaat kelak di hari berhisab Ustaz? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Nur di Air Tiris Riau atas pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Nah, Barakallahu Fik. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kondisi orang tua seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia meraung-raung sampai terkadang ya menyobek-nyobek bajunya. Yang seperti ini sebagai pertanda bahwa dia tidak bersabar. Yang akan mendapatkan syafaat dari anaknya adalah mereka yang kata Rasul SAW fahtasabahum. Kemudian dia bersabar Bahkan di dalam hadis yang lainnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalau dia tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau dia karena lupa namun dia bersabar menguatkan hatinya, insyaallah akan dapat. Tapi kita baik kalau tadi dikatakan sampai meraung-raung, menyobek-nyobek, menangis yang seperti itu, itu termasuk dilarang dan bisa jadi tidak mendapatkan syafaat dari anak. Menangis boleh. Kita menangis boleh. Karena memang air mata yang keluar itu akan meringankan beban kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim di kota Medina Beliau ketika datang memakamkan Ibrahim menetes air mata di pipi beliau. Kemudian Abdurrahman bin Auf heran Kok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis? Karena dia berpikir nggak boleh nangis itu. Takut menangis termasuk meratapi. Nggak beda antara meratapi dengan orang menangis. Yang menangis yang biasa ya, dengan menjaga dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman, inna rahmat tu rahmat Allah." Tuh seorang menangis itu bisa menangis, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Innal qalba la yahzan." Wa innal aina latadma. Sesungguhnya hati itu bersedih. Dan mata pun mengucurkan air. Air mata, menangis. Tapi, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi meraung-raung, meratapi itu adalah termasuk dari kebiasaan jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan demikian Ibu Nur di Air Tiris Riau semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan untuk kedua telepon-telepon yang akan uh, masuk melalui 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana Ibu? Eh, dari Umum Siti di Jakarta. Silakan Umum Siti. Ustaz, eh, Afwan ini mungkin keluar dari tema tapi tentang kematian anak juga Ustaz ya. Iya. Jadi uh, saya dapati seorang nenek, seorang ibu yang sudah harga sepuh ketika mudanya beliau uh, sering menggugurkan kandungan. Jadi ke kini beliau sudah lupa namun yang terbayang dalam pikirannya itu dia selalu tertawa Eh, menggugurkan kandungan mungkin ada maksudnya kenapa ibu? Uh, uh, uh, menggugurkan kandungan uh, dalam artian Ter karena sakit atau tujuan dari uh, ayahnya gitu jangan nambah lagi anak oh, iya. gitu iya. hmm. nah, begitu jadi ketika beliau sekarang sudah lupa uh, yang ada dalam pikirannya adalah anak-anak kecil gitu apakah ada hubungannya dengan itu uh, kemudian kami sebagai anak apa yang harus kami lakukan sebab kita sudah bawa ke psikologi demikian psikolog gitu maaf maaf ke psikolog seorang psikolog gitu uh, kami iya. kasihan menghadapi orang tua seperti itu saat. iya. uh, uh, Baik Ibu, terima kasih interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti. Silahkan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ana mungkin kurang paham dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Silvi tadi. Tapi yang bisa Ana tangkap bahwasanya ada seorang yang sudah naik nenek sekarang. Dia ketika masih muda, dia suka menguburkan kandungannya. Dan sekarang ketika sudah tua, dia sering ketawa, dia mungkin melihat anak-anak kecil seperti itu. Apakah itu ada hubungannya dengan yang terjadi pada masa lalu? yang pernah dilakukan oleh nenek itu. Sehingga Ibu Silvi bertanya bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak dia mungkin ya kepada cucu-cucu dari nenek ini yang melihat neneknya seperti itu. Itu mungkin yang anak fahami Yang pertama, dari apa yang disampaikan tadi. Ingat bahwasanya yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang ditinggal mati oleh anak, bukan yang membunuh anaknya berkaitan dengan menggugurkan kandungan tanpa sebab yang syar'i itu dosa. Dan orang yang diti ditinggal mati oleh anak yang dalam kandungan gugur anaknya umpamanya, dia insya Allah tetap akan mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau dibunuh itu anak dengan dikeluarkan secara paksa tanpa sebab, kecuali mungkin karena keinginan keinginan suami atau masih belum ingin masih belum menginginkan anak atau apa, maka yang pertama tolong diberi nasihat nenek itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan itu. Dan apa yang terjadi sekarang bisa jadi termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah ia melihat bayangan-bayangan seperti itu tentang apa yang anak-anak yang pernah dia bunuh pada waktu itu maka dalam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu taala dan berusaha untuk didampingi itu nenek kemudian diruqyah dengan ruqyah yang syariah diajarkan kepada dia juga untuk membaca ayat-ayat Allah semoga Allah menyembuhkan dia dari hayalan-hayalan itu dan dengan beristighfar kepada Allah dan bertaubat niscaya Allah Jalla Jalaluh akan menerima taubatnya apabila dia bertaubat dengan taubatan nasuha jadi pemirsa Rojak TV Rahimahullah ada dosa-dosa masa lalu kita. Lalu kita udah ngaji nih. Dosa-dosa itu ada yang perlu kita taubatin. Kita minta maaf sama Allah SWT secara khusus. Ada dosa-dosa besar yang memang kita diharuskan bertobat. Salah satunya membunuh tadi. Maka dianjurkan ibundanya, uh, neneknya itu untuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT atas masa lalu dia yang kelam. Mungkin juga karena kebodohan dia, semoga Allah menerima tobat dia. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak merukyah dia, membacakan ayat kursi, membacakan Al-Fatihah. Dan banyak juga diajarin itu, semoga Allah menerima taubatnya dan memberikan kesembuhan kepada dia. Wallahu'alam a'lam Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Ibu Siti di Jakarta. Kita berikan kesempatan untuk yang ketiga, masih dari panel phone. Silakan di 0218236543. 6. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan dari iya. mana Bapak? Eh, pak Wanto dari Pekanbaru. Pak Wanto, silahkan di Pekanbaru ke pertanyaannya Bapak. ini mau nanya ini Pak. Silahkan. Itu kalau kita punya anak, eh, kebetulan anak kita itu ada kecelakaan meninggal dunia. Iya. Lalu kita dapat santunan atau dapat jasa raja itu uangnya itu kalau kita gunakan hukumnya itu apa itu pak? Iya. Saja Pak. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanto di Pekanbaru. Nah, silahkan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Wanto tadi, bagaimana orang yang mendapatkan jasa raharja, mendapatkan santunan yang bentuknya itu bisa jadi adalah apa istilahnya itu takmin asuransi berkaitan dengan asuransi ini ingat bahwasanya seorang yang ditabrak kemudian meninggal dunia orang yang menabrak itu di dalam Islam termasuk membunuh dan membunuh di dalam Islam itu ada tiga tingkatan membunuh dengan sengaja membunuh seperti sengaja dan membunuh secara salah. Kalau tadi menabrak itu masuk membunuh seperti sengaja. Karena pada hakikatnya ya bisa jadi dia salah, bisa jadi dia mirip dengan sengaja. Dia diwajibkan membayar dia 100 ekor onta. Dan itu yang memberikannya adalah pihak keluarganya, pihak keluarga yang mem membunuh tadi menyebabkan kecelakaan itu sampai meninggal. Tapi kalau berkaitan tadi umpamanya bagaimana dengan jasa harja yang diterima dari dari pihak pemerintah biasanya atau apalah ana terus terang wallahu alam bagaimana posisinya itu apakah boleh diterima uh, kalaupun kita terima apakah boleh kita pakai umpamanya soalnya ana juga nggak paham bagaimana pem pemberian itu? Mungkin bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang berkompeten dalam masalah yang seperti ini. Wallahu a'lam Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Wanto semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan pesan singkat berikutnya Ustaz Yang telah masuk di eh, meja kami Dan pertanyaan pertama dari seorang muslimah di Singapura Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz sejauh manakah seorang anak perempuan Mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua dan adik-adiknya Dikarenakan ayah sudah sepuh Kemudian ibu juga seorang janda yang sudah sepupula bersama adik-adik yang uh, yatim. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan seorang anak perempuan. Bagaimana tingkat kebaktian dia kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya, apakah dia wajib memberikannya? Perlu diingat, anak perempuan ini pada hakikatnya sama dengan anak laki dalam kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Namun, apabila anak perempuan itu sudah menikah, dia menjadi milik suaminya. Sehingga ketaatan dia lebih diutamakan untuk suaminya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang sudah sepuh, dan dia memiliki adik-adik mungkin perempuan ini yang nggak mampu juga sedangkan perempuan ini Allah alam tadi perempuan itu sudah menikah atau belum menikah kalau dia belum menikah maka dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dan kalaupun dia sudah menikah dan dia memiliki harta maka dia pun tetap memiliki kewajiban untuk membantu orang tuanya dengan harta yang dia miliki memberikan nafkah kepada dia. Kalau ternyata dia ikut suaminya dan dia tidak bekerja, tidak memiliki harta, maka paling tidak dia berusaha untuk berkata kepada suaminya, memohon kepada suaminya untuk membantu kedua orang tuanya, membantu adik-adiknya maka dengan yang seperti itu dia akan tetap berbakti kepada orang tuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang bar dengan orang tuanya dan akan mendapatkan pahala yang besar sekali karena perlu diingat kewajiban terbesar setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana berbuat baik kepada kedua orang tua kita berbakti kepada keduanya jadi kalau kita memiliki suami seorang perempuan sudah memiliki suami maka betul dia memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya lebih dari orang tuanya karena dia sudah diberikan, diserah terimakan kepada suaminya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa jannatuki au naruki. Suamimu adalah surgamu atau neraka. Tapi kalau dia memiliki kelebihan harta, pemberian-pemberian suaminya mungkin dia ingin memberikan kepada orang tuanya dan anak-anak dan dia bisa maka lakukan hal itu niscaya Allah akan mencatat segala kebaikan kita wallahu a'lam bishawab Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk uh, saudari muslimah di Singapura. Terima kasih atas interaksinya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat uh, al ahfaiz di uh, Purbalingga, Jawa Tengah. Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ditinggal meninggal dunia oleh anak saya 5 tahun yang lalu Ustadz saya ikhlas menghadapi ujian ini akan tetapi apabila ada timbul rasa kangen dan rindu kepada anak saya pun menangis Ustaz yang jadi pertanyaan apakah diperbolehkan menangis karena rindu kepada anak yang sudah meninggal mohon nasihatnya terima kasih Ustaz dan barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana hukumnya menangis karena rindu kepada anak yang sudah meninggal dunia. Para pemirsa Roja TV rahimakumullah dan para pendengar Radio Roja, tadi sudah disampaikan bahwa menangis itu diperbolehkan. Bahkan itu termasuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan keluarnya air mata itu akan keluar pula kesedihan kita dengan menetesnya air mata itu. Namun yang tidak diperbolehkan adalah meraung-raung ya. Kemudian dia mungkin sambil menyobek-nyobek bajunya, ngelempar-ngelempar sesuatu. Sampai saya ingat ada seorang yang mengatakan ya, ketika dia ditinggal mati oleh anak dia jerat jerit nak jangan ditinggal aku nak ketika anaknya dibawa ke kuburan dia memaksa untuk menahan itu jenazah maka yang seperti itu yang dilarang. Adapun menangis sedih, insya Allah nggak ada masalah. Dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kesabaran dan berdoa semoga anak kita menanti kita kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya Demikian Saudara Faiz di Purbalingga ada pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, anak sulung saya uh, meninggal saat proses kelahiran karena sungsang Dan sampai saat ini saya selalu dihantui rasa bersalah Bagaimana Ustadz cara mengatasi atau mengobati rasa bersalah ini? Terima kasih Ustadz Nah, barakallahu fiik. Ya. Terkadang orang tua merasa dialah penyebab kematian anaknya. Dialah yang menyebab anaknya jatuh umpamanya dialah yang menyebabkan anaknya ketika naik motor, kemudian tabrakan, si bapak hidup, si anak meninggal dunia, atau seperti tadi yang dikatakan, anak itu nyungsang di perut ibunya, kemudian meninggal dunia. Akhirnya orang tua ini dibebani rasa salah terus. Ingat, bahwa semua yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus percaya. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu kata Rasulullah SAW itu memang harus menimpa, nggak mungkin luput dia. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang luput dari dirimu itu juga nggak mungkin kena sama engkau. alam annal ummata law ijtama'at dan ketahuilah andai kata umat semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu Andai kata seluruh manusia di muka bumi ini berusaha untuk membuat itu anak hidup untuk tidak lahir nyungsang umpamanya tidak akan bisa. Itu sudah ketentuan Allah. Maka kalau mereka berusaha untuk membahayakan kita tidak akan bisa, untuk memberikan manfaat kepada kita juga tidak akan bisa, kecuali yang sudah Allah tentukan untuk kita. Jadi kalau perasaan itu datang langsung istighfar kepada Allah SWT. Beristighfar dan bertawud dan katakan la ilaha illallah, katakan Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'an dan katakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kita diharuskan menghadapi masa depan kita. Terkadang seseorang itu ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia nggak bisa makan, nggak mau makan Kemudian baju anaknya tuh dipegangin terus sama dia. Orang yang seperti ini bisa-bisa kerasukan jin. Ketika dia jauh dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dia larut dalam kesedihannya. Jangan berlarut dalam kesedihan itu. Bersedih boleh. Tapi ketahuilah bahwa itu sudah takdir ilahi. Allah mengatakan, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu sudah Allah sudah tentukan. Dan barang siapa yang beriman, dia tahu ini musibah dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dia akan tahu ya Allah ini sudah takdirmu, dia akan menerima itu dan melanjutkan kehidupan ini yang sebagai istri dia akan melayani suaminya sebagai seorang ibu dia akan melanjutkan tugasnya sebagai seorang ibu dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat dia dan ingat anak itu insya Allah akan menjadi tabungan dan akan menanti orang tuanya di surga. Kalau dia hidup umpamanya kita nggak tahu jadi apa nantinya. Di masa yang penuh dengan fitnah ini dan dengan meninggalnya dia pasti ada hikmah di situ, maka serahkan kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz jasa keleheran atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan Untuk selanjutnya Khotel Islam Kita masih memberikan kesempatan Untuk di 10 menit ke depan Pertanyaan melalui telepon kembali Kami akan uh, buka di 0218236543 Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari mana Ibu? Dari Ibu Maisurah di Bintara Silahkan Ibu Ustaz, saya mau nanya Ustaz ya uh, ada teman punya adik uh, anaknya uh, baru melahirkan anaknya baru satu hari itu meninggal iya terus apakah ini harus diakikahkan juga Ustaz? Eh, baru satu hari dia meninggal gitu iya, iya. itu yang akan saya sampaikan baik Syukran, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz Nah, ya pertanyaan yang bagus sekali ya karena terkadang ada orang-orang yang anaknya meninggal ketika di kandungan tadi atau anaknya lahir kemudian langsung meninggal, apakah dia masih di diakikoin? Apakah hukum akikoh masih berjalan? Karena Rasul sallallahu alaihi mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta akuan. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikohnya sampai dia di akikoin selesai itu tugas bersyukur orang tuanya dan insya Allah anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang mati sehari tetap di diakikahi? Anak yang gugur pun para ulama mengatakan dia di diakikain tetap akikah itu disunahkan dianjurkan untuk di diakikain syaratnya anak itu sudah bernyawa sudah ada nyawanya. Jadi umurnya sudah lebih dari 120 hari. Itu sudah diakikain yang gugur pun. Ingat ini bagi yang mampu ya ma. Kalau yang nggak mampu mamanya dia, ya sudah. Dia nggak mampu, nggak usah akhir akikah. Nunggu nanti mungkin dikasih rezeki. Tapi kalau dia punya rezeki, apalagi tadi dikatakan umurnya sehari, dia lahir, berumur satu hari mata, dia akikahin dia, dikasih nama dia, dan disembelih seekor kambing untuk seorang wanita anak wanita dan dua ekor kambing untuk anak lelaki salah satunya sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu taala ada orang-orang yang nggak bisa lahir orang ini alhamdulillah bisa melahirkan anaknya sebagai pertanda dia itu nggak mandul dia bisa punya anak dan mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik nantinya wallahu a'lam nah Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Ibu Maisarah di Bintara, Bekasi. Kita berikan kesempatan di belakang beliau melalui telepon kembali 0218236543. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Ini Ibu Martini dari Palembang. Ibu Martini, mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Ibu, ada feedback yang cukup mengganggu. Ya, silakan ke pertanyaannya Ibu. Maaf ya Ustadz, mungkin ini di luar jalur ya Pak Ustadz ya. Iya, uh, silakan disampaikan saja Bu. Saya sedang mengalami masalah rumah tangga Pak Ustadz. Saya saya saya merasa tidak bisa sanggup lagi untuk menjalani hidup berkeluarga bersama suami saya karena suami saya sudah terlalu banyak menyakiti saya. Saya berkeluarga sudah 11 tahun Pak Ustadz. Ya, lang di peringkas saja Bu ya. Solusi dari uh, masalah Ibu ya. Apakah saya harus menjalaninya atau harus mengakhirinya Pak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih Ibu interaksi yang Ibu sampaikan untuk acara kami. Jazakillah khairan. Baik Ustaz, eh, silakan mungkin ada sedikit nasihat atau tanggapan dari eh, pertanyaan Ibu tadi di Palembang. Silakan Ustaz. Bang fiik ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, yang pertama kita doakan semoga Ibu yang bertanya tadi dan setiap muslimat yang memiliki masalah di rumah tangganya yang mungkin dia merasa rumah tangga yang diharapkan menjadi surga untuk dia, suami yang diharapkan menjadi pelindung bagi dia, menjadi ayah untuk anak-anaknya, ternyata impian dia selama ini berubah menjadi neraka. Ternyata suami yang dimilikinya adalah suami yang dolim. Tapi ketahuilah bahwa isi kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang suami yang diuji dengan istrinya. Ada seorang istri yang diuji oleh suaminya. Tapi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk melihat kepada sisi baiknya. Lihatlah kepada kebaikan suami kita. Alhamdulillah tadi ukti bisa bersabar 11 tahun menghadapi suaminya. Doakan suaminya. Mungkin ada hal-hal di diri suaminya, kesalahan-kesalahan suami yang dia nggak sadar dan mungkin anti selama ini ketika memberikan nasihat juga nggak masuk. Maka di sini kita berusaha untuk meminta nasihat dari orang lain. Namun apabila kesalahan-kesalahan suami itu memang sudah keterlaluan, ada suami-suami mungkin yang melakukan kezaliman kepada istrinya, menyiksa istrinya. Kalau suami umpamanya suaminya suka marah di rumah, sabarlah dengan yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang istri bisa memperbaiki hal itu dengan mengatakan kepada orang tuanya, kepada orang yang alim, mungkin orang yang bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Jangan berpikir untuk berpisah terlebih dahulu sampai ditimbang-timbang tuh maslahat dan mudarat. Mana yang maslahat buat dia? Tadi sore ada yang telepon saya, subhanallah ya. Nggak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh ibu tadi. Seorang udah menikah 20 tahun, Udah punya cucu satu, anaknya delapan katanya. Si istri udah nggak kuat. Udah minta cerai, udah nggak nggak bisa lagi sudah dipertahankan. Maka di sini para suami hendaklah sadar ya. Kenapa tuh istri yang sudah 11 tahun mau bersabar, sekarang kok nggak bisa bersabar lagi? Mungkin si suami yang seharusnya 11 tahun itu bukan tambah naik ke atas kesalahannya semakin berkurang terkadang ada yang semakin bertambah kesalahannya maka kepada ibu yang pertama tadi tolonglah dilihat mungkin minta tolong kepada orang-orang yang alim untuk memberikan nasihat kepada suaminya dan lihatlah kepada kebaikan-kebaikan suami kalau memang masih ada kebaikan dia yang bisa dilihat dan untuk dipertahankan, dipertahankan pernikahan itu dan jangan lupa untuk beristikharah, untuk sholat malam, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah akan kasih solusi buat ibu dan bagi kaum muslimat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat berharga yang Ustaz sampaikan. Semoga menjadi uh, manfaat untuk ibu yang bertanya juga untuk pendengar serta pemirsa lainnya. Kita masih ada 4 menit ke depan Ustaz untuk memberikan kesempatan penelpon terakhir di 0218236543. Silahkan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan dari mana? Waalaikumsalam Ini dari uh, dari Bang Sinariawan ya. Dengan Bapak? Oh, dari Pak Sensuar. Pak uh, eh, Sensuar ya, mohon maaf. Uh, dikecilkan volume TV-nya Bapak, ada feedback. Silakan Bapak ke pertanyaan yang Bapak akan sampaikan. Oh, pertanyaan ini Ustaz. Mohon maaf, ada masih terdengar ada feedback Bapak, jadi kami tidak bisa menyimak dengan baik. Silakan dikecilkan atau di mute saja dulu. Silakan. Oh, Silakan ke pertanyaannya, Nam. Uh, oh, sebagian umat Islam ini ada meninggal dia ada dalam yang atau ada yang membacakan azan ada yang dan ya, itu bagaimana apa hukumnya itu Ustaz? Oh iya, baik. Uh, itu Cukup aja, Bapak? Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak uh, Sansuar di Bangkinang Riau atas pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Nah, Alhamdulillah ya. Tadi ditanyakan bagaimana kalau anak kita meninggal mungkin apa kita azanin ustaz, kita komatin karena di sebagian tempat ada yang melakukan hal itu. Pemirsa Rojak TV rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita adalah umat Rasul SAW. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang yang anak tahu, sepanjang yang anak pelajari yang saya pelajarin selama ini, Rasul SAW ketika meninggal putrinya Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalthum, meninggal sahabat-sahabatnya, meninggal anaknya Ibrahim, tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadani putri-putrinya. Ketika meninggal pamannya Hamzah juga tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul SAW mengadani Hamzah, nggak ada. Maka di sini dalam masalah seperti ini. Kalau kita nanti kita akan bertanya kepada seorang ustadz yang lain mengatakan, oh itu ada gitu, itu baik. Nanti ada yang mengatakan, oh enggak, enggak boleh itu. Ada contohnya. Ketika menghadapi perselisihan seperti ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan menjumpai banyak perselisihan ikhtilafan kathira kata Rasulullah SAW. Kemudian apa solusinya? Ketika tadi seperti tadi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Rasulullah SAW hanya berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendapati perselisihan yang banyak, kalian pegang tuh sunnahku Cari tuh sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Sunnahnya Abu Bakar. Sunnahnya Umar. Sunnahnya Uthman. Sunnahnya Ali. Tanyakan, apakah ketika Rasul SAW meninggal dunia, Abu Bakar mengadaninya? Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar mengadaninya? Ketika Umar meninggal dunia, apakah Uthman mengadaninya? Ketika Uthman meninggal dunia, apakah Ali mengadaninya? Kalau memang tidak, ya sudahlah. Daripada kita ribut, ini bilang boleh, bilang nggak boleh. Udahlah, anak mau ikut Rasul SAW. Anak mau ikut Abu Bakar. Anak mau ikut Umar. Anak mau ikut Utsman. Anak mau ikut Ali. Rasulullah taala anhum ajma'in. Maka insya Allah dengan seperti itu Rasul mengtamasaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit dengan gigi geram kalian. Pokoknya kalau ada masalah khilafiyah, Masalah perselisihan yang kita nggak tahu mana yang benar, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, tanyakan. Cari sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat. Dan sebagian orang yang melakukan hal itu terkadang, ya dia mengenai dari dulu udah seperti ini. Ya kita sebagai seorang Islam, dituntut untuk belajar. Gimana sih Nabi kita Muhammad SAW, gimana sih Islamnya Nabi, alaihi salatu wasallam Islamnya Abu Bakar gimana ketika mereka mengamalkan jenazah menguburkan jenazah paling enggak kita ini mengikuti mereka supaya selamat seperti mereka wallahu a'lam bissawab nah Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan Demikian Bapak yang di Bangkinang Semoga bermanfaat Dan pertanyaan dari Bapak tadi Menutup perjumpaan kita Ustaz Untuk di malam hari ini Mungkin ada kesempatan uh, beberapa menit ke depan untuk Ustaz memberikan uh, ikhtitam. Naam, tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Ya pemirsa Rojak TV dan para muslim rahimakumullah. Ingatlah bahwa kehidupan ini adalah tempat ujian. Kita akan diuji dengan berbagai ujian cobaan yang datang. Dan ingat orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi bukan kita-kita nih jadi kalau kita mendapatkan ujian, cobaan yang buat kita besar, maka ingatlah bahwa cobaan Rasul selalu lebih besar dari kita. Yang ditinggal mati oleh anaknya, oleh orang yang cintai, baca nih hadis-hadis Rasul SAW. Mungkin itu bisa menghibur, dirinya, membuat dia lebih sabar lagi. Sebagaimana mereka sudah meninggal, kita pun akan meninggal juga. Cuma harapan kita bagaimana kita bisa bersabar, ikhlas, ridho dengan apa yang terjadi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama anak-anak kita di surga Allah SWT itu yang bisa anak sampaikan apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah SWT kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu dan terima kasih kepada teman-teman di studio Roja khususnya Akhfawas di sana semoga Allah SWT menjaga antum semua di sana dan semua kru Roja semua kaum muslimin dari segala keburukan. Hada wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.